Kita baca dulu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا فمنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Qul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni nuhitu sungguh saya dilarang an a'budal ladzina tad'una min dunillah dilarang apa dilarang untuk beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah itu. Lama ja'ani al-bayyinatu min Setelah datang kepadaku penjelasan-penjelasan atau ayat-ayat dari Tuhanku. Setelah datang ayat-ayat kepadaku setelah datang kepadaku ayat-ayat dari Tuhanku Aku dilarang beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah itu. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Dan saya diperintah untuk pasrah tunduk kepada Tuhan semesta alam. ibu rahmatullah di awal Islam Rasulullah saw. Alaihi pengikutnya sangat sedikit dengan ungkapan yang umum para orang Islam termasuk di dalamnya Rasulullah sebagai imam mereka sebagai eh, teladan mereka sebagai utusan Allah tidak punya kekuatan maka perintah Allah hanya diperintah untuk menyampaikan ayat Allah. Allah berfirman begini, Allah berfirman begini. Itu saja. Nah, dan hampir seluruh pembahasannya itu tentang tauhid. Tentang mengisahkan Allah. Semoga Allah tidak boleh menyebutkan Allah, tidak boleh bertuhankan kepada selain Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Tapi orang-orang musyrik kebalikannya, mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah juga khususnya pada waktu-waktu tertentu, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Itu orang musyrik. Adapun dalil atau bukti mereka juga beribadah kepada Allah Orang musyrik juga beribadah kepada Allah Allah berfirman dalam Al-Quran فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون tatkala mereka naik bahtera di tengah laut di puncak gelombang berdoa kepada Allah dengan betul-betul ikhlas ya, memurnikan urusan agamanya ibadahnya hanya kepada Allah lupa semua dengan berhala dengan sesembahan dan kesyirikan itu apapun dalam lahu dalam manajahum ilal bari tatkala Allah sudah menyelamatkan sampai di daratan Ilahum yushrikun Mereka menyebutkan Allah kembali Ada pelajaran yang diambil Orang musyrik Orang musyrik juga beribadah kepada Allah Tapi juga beribadah kepada selain Allah Rasulullah mendakwahkan agar meninggalkan segala bentuk kesyirikan, tidak bertuhankan kepada selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, dan harus betul-betul meyakini bahwa semua itu batil yang betul Tuhan satu-satunya adalah Allah, satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah. Ditentang oleh orang-orang kafir karena Islam belum kuat pemeluk Islam baru sedikit dan belum kuat maka ketika mereka menentang kebenaran yang dibawa itu harus betul-betul dipegang tapi menghindar dari orang-orang yang menentang kalau mereka menyampaikan hal yang sangat keras ayat-ayat seperti ini yang dipakai apa saya dilarang oleh Allah menyembah kepada sesembahan-sesembahan yang kalian sembah itu saya dilarang oleh Allah beribadah kepada sesembahan-sesembahan kalian Nah, kalian mengajak, kalian maksa, kalian apapun ya saya tidak mau. Kenapa? Karena saya dilarang oleh oleh Allah. Kapan saya dilarang oleh Allah tatkala ayat-ayat Allah diturunkan kepada saya sebagai seorang rasul. Dan saya diperintah untuk tunduk dan pasrah kepada Allah Tuhan semesta Nah, jadi itu. Tapi setelah Islam setelah Islam kuat tidak begitu. Bagaimana? Kalau Islam itu buat, Islam yang harus di atas. Maksudnya bagaimana? Dakwahkan dengan terang-terangan, dengan lantang, semua kesyirikan adalah batil. Supaya yang tidak dengar menjadi dengar, supaya yang tidak tahu jadi tahu. Nah, kalau sudah paham, sudah dengar, sudah paham, sudah tahu bahwa ya, segala bentuk kesyirikan itu batil, tidak mau meninggalkan kesyirikannya, urusannya kepada Allah. Urusannya kepada Allah. Nah sekarang kita di negara yang aman seperti ini dan Islam juga diberi kebebasan nah, untuk disampaikan ayat Allah diberi kebebasan untuk dibaca ya, kita harus jelas-jelas mengatakan bahwa segala bentuk kesyirikan adalah hati tidak ada yang hak untuk diibadahi selain Allah. Ya. dan kita diwajibkan untuk tunduk dan pasrah kepada Allah. Faedah berikutnya, saya diperintah tunduk dan pasrah kepada Tuhan seminta alam. Langsung memberi pemahaman kepada mereka gitu. bahwa Tuhan semesta alam itulah Allah dan itulah yang harus ditunduki. Saya diperintah untuk tunduk dan pasrah kepada Tuhan semesta alam. Ya, apakah sesembahan-sesembahan kalian itu memerintahkan kalian untuk tunduk kepadanya? Tidak, sesembahan-sesembahan kalian tidak bisa apa-apa Tidak bisa merintah, tidak bisa apa Ngapain kalian tunduk kepada berhala Tunduk kepada patung Kalian sendiri yang membuat dan kalian sendiri yang memberi nama, lalu kalian sendiri yang tunduk kepadanya. Sungguh kalian itu kurang akal. Nah, jadi itu. Uh, Adapun Tuhan semesta alam itu yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memberi rezeki kita, yang menciptakan bumi yang kita injak, yang menciptakan air yang kita minum dan yang kita gunakan yang lain. Tuhan pencipta alam semesta itulah yang memerintahkan kita supaya tunduk dan patuh padanya. Nah, ini ini dan saya diperintah tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan sesembah sesembahan tadi itu tidak memerintahkan saya untuk tunduk kepadanya. Kenapa saya harus tunduk? Nah, jadi itu. itu. Kalau ada kesirikan ini, kesirikan kesirikan kalian itu tidak memerintahkan kepada saya. Kenapa saya harus tunduk kepadanya? Bahkan Allah yang berfirman dalam Al-Quran yang memerintahkan kita semua untuk tunduk kepadanya. Maka mari kita tunduk hanya kepada Allah. nah. Allah yang memerintahkan kita untuk tunduk kepadanya itu adalah huwallazi khalaqakum min turab. Dia itu yang menciptakan kalian dari tanah. Bukan berhala-berhala sesembahan kalian itu yang menciptakan kalian, tapi Allah Tuhan semesta alam yang memerintahkan kami untuk tunduk dan patuh kepadanya itu adalah yang menciptakan kalian dari tanah. Nah, karena pencipta itu Tuhan berarti itu juga Tuhan kalian sesungguhnya. Berarti itu juga Tuhan kalian yang sesungguhnya. Ya. Huwallazi khalaqakum min thumma min lalu dari tanah itu Allah jadikan sebirma Lalu dari tanah itu Allah jadikan sebirma Apabila diartikan kayak gitu Berarti Manusia Makan Makanan-makanan Yang dimakan itu Sumbernya dari tanah Misalnya dari tumbuh-tumbuhan nasi roti yang dari tepung nah itu tumbuh dari tanah dimakan sarinya jadi sperma salah satu sarinya dari jadi sperma nah, yang dimakan hewan tapi hewan itu juga makan yang asalnya dari tanah sari dari yang dimakan yang jadi sperma. Berarti Allah menciptakan kalian dari tanah, dari tanah itu dijadikan oleh Allah sperma. Nah, ada makna yang kedua, Allah yang menjadikan kalian wahai manusia dari tanah maksudnya asal usul kalian yaitu Adam. Lalu setelah Adam manusia-manusia berikutnya keturunannya itu Allah jadikan dari sperma. Nah. nah, jadi ini. Summa min alaqo dari sperma itu Allah jadikan segumpal darah. Asalnya sperma lalu Allah jadikan segumpal darah. Dan di surat Al-Mu'minun dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Setelah segumpal daging dijadikan oleh Allah tulang belulang yang terbungkus daging. Setelah itu Allah jadikan makhluk lain yaitu manusia dengan dan nyawa. Nah itu. Summa jukum tiflan. Setelah itu Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian kecil. Jadi anak kecil. Tumma litabluhu asyuddakum Lalu dibiarkan hidup kalian sampai dewasa Tumma litakunu syuyukho Lalu dibiarkan hidup sampai akhirnya kalian jadi orang tua Wa minkum may yatawaffa dan di antara kalian ada yang diwafatkan oleh Allah sebelum tua. Ada yang diwafatkan oleh Allah kecil, ada yang diwafatkan oleh Allah dewasa, ada yang diwafatkan oleh Allah menjelang tua, ada yang diwafatkan tua. Hmm. Ya. Walitabluhu ajalam musamma dan dibiarkan kalian sampai dan kalian yang belum meninggal dibiarkan hidup sampai batas yang Allah tentukan lalu nanti akan mati. Okay. Ya dan setelah mati pasti kembali kepada Allah wala'allakum ta'qilun Allah jadikan perjalanan seperti ini supaya kalian paham kalau kalian sudah paham kenapa menyembah berhala kalau kalian sudah paham bahwa Allah yang menjadikan kalian seperti itu dan akhirnya mati kenapa menyembah berhala apa berhala bisa menciptakan kalian seperti ini Tidak bisa. Allah yang menjadikan kalian seperti itu supaya kalian paham lalu tunduk dan patuh kepada Allah. Kalian beribadah tunduk dan patuh pada berhala tidak dapat apapun meskipun kalian tidak tunduk tidak patuh pada berhala bahkan berhala kalian hancurkan kalian juga tidak dapat apapun dari berhala, nggak dapat kejelekan apapun dari berhala. Berhala nggak bisa ngapa-ngapain. Hmm. Dijelaskan Allah yang memerintahkan kita agar tunduk dan patuh kepadanya yaitu Tuhan semesta alam Tuhan itu adalah pencipta pencipta segala yang ada di alam ini dan Tuhan itulah yang menciptakan kalian dari tanah, dari sperma, dari sekumpulan darah, lalu dilahirkan kalian oleh Tuhan Allah Taala tersebut dari eh, dalam keadaan kecil lalu dibiarkan hidup sampai membesar sampai dewasa lalu kalian juga pada akhirnya akan mati dan kembali kepada Allah setelah kembali kepada Allah kalian pasti akan dimintai bertanggung jawaban dijadikan oleh Allah seperti ini supaya kalian neraka faedah yang diambil ya, bahwa Tuhan itu adalah pencipta kalau bukan pencipta berarti bukan Tuhan nah, Pencipta apa? Pencipta segala apa yang ada di alam semesta ini Kertas yang menciptakan adalah Allah Loh, Pabrik yang buat kertas Diolah oleh pabrik dari bahan tertentu jadi kertas. Nah, jadi itu. Nah, yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada adalah Allah. Itu tidak ubahnya manusia itu yang bertani. Bukan manusia itu yang menumbuhkan, Allah yang menumbuhkan. Bukan manusia itu yang mengeluarkan daunnya, Allah yang mengeluarkan daunnya. Bukan manusia yang mengeluarkan bunga dan akhirnya jadi buah, tapi Allah. Nah, manusia itu hanya menaruh benih ini ditaruh di tempat yang benar sebagai ikhtiar. Nah, yang membuat kertas sama saja Allah yang menciptakan bahannya lalu dia kerjakan akhirnya jadi tertarik meskipun ada banyak perbedaan tapi intinya manusia itu tidak bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada manusia hanya merubah yang sudah ada menjadi bentuk lain menjadi sesuatu yang yang lain nah, jadi itu Nah, jadi Tuhan itu adalah pencipta. Kalau bukan pencipta bukan Tuhan. Lah apa yang diciptakan oleh Allah? Segala yang ada itu adalah ciptaan Allah. Karena segala yang ada ciptaan Allah berarti tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang ikut menciptakan. Kenapa? Karena penciptaannya Allah dengan itu maka maka kalau sampai ada yang bertuhankan selain Allah apakah dia yang menciptakan langit ya enggaklah kalau itu dia bukan Tuhan Tuhan itu adalah pencipta nah jadi itu Tuhan itu adalah pencipta nah Lalu pelajaran berikutnya gitu. Allah swt wa memberi penjelasan manusia itu asal usulnya dari tanah. Lalu gitu, akhirnya sampai sperma. Bagaimana proses dari tanah sampai sperma? Hanya Allah yang bisa. Bagi manusia tidak bisa. Gitu. Nah, bagaimana? Kamu silakan buat sperma dari tanah ini. Tidak bisa. Manusia itu hanya makan, akhirnya hmm, bisa punya seperti Dari sperma dijadikan segumpal darah. Manusia tidak bisa. Akhirnya jadi bayi, manusia tidak bisa. Nah, ini perjalanan manusia diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, lagi ya. Allah menghabarkan ajal itu di tangan Allah. Ada yang dimandikan waktu masih kecil, ada yang diwafatkan setelah dewasa, ada yang diwafatkan setelah tua, ada yang sudah tua masih belum wafat menunggu ajal yang Allah tetapkan. Berikutnya, semua manusia pasti akan mati. Kenapa? Karena yang belum mati diberitakan di sini menunggu sampai ajal yang telah Allah tetapkan. Yang belum mati dikatakan menunggu sampai waktu yang Allah tetapkan. Kalau sudah sampai waktu itu, semua pasti akan bagi hanya Allah yang maha hidup. Semua manusia pasti akan mati. Ayat berikutnya, manusia diberi akal supaya paham dengan ayat-ayat Allah. Dengan di antara ayat Allah, Allah sebagai Tuhan semesta alam supaya paham. Di antara ayat Allah, Allah menceritakan perjalanan diciptakannya manusia. Nah, jadi Allah menciptakan akal supaya dia itu paham. Kalau sudah paham, tunduklah dan patuhlah kepada kepada Allah. Huwa yuhyi Allah yang menghidupkan dan mematikan. Fa'idha qadha amran fa'innama yakulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menetapkan suatu perkara maka hanya dengan mengucapkan jadilah pasti akan jadi. Allah lah dialah Tuhan yang tadi itu yang dibalik yang menciptakan kalian dari tanah yang memerintahkan kalian agar pasrah dan tunduk nah Tuhan itu tadi adalah yang menghidupkan dan yang mematikan Allah lah yang menghidupkan kalau Allah tidak menghidupkan tidak akan ada yang bisa hidup yang hidup kalau tidak Allah matikan tidak akan mandi. Yang sakit tidak akan bisa hidup sehat kalau tidak Allah hidupkan. Sakitnya kayak apapun tidak akan mati kalau tidak Allah matikan. Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan Allah itu maha kuasa atas segalanya maha kuasa, maha mampu Mampu dan kuasa dalam hal apa? Dalam segala hal Kalau Allah menghendaki sesuatu dengan mengatakan jadilah Karena saking maha kuasanya yang dikehendaki langsung jadi Nah itu فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Kalau ada yang mau ditanyakan mau dipersilahkan. Penjelasan Penjelasan Dibiar, dibiarkan menjadi tua, Maksudnya yang ayat tadi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian prosesnya tadi mulai dari sperma mulai dari tanah jadi sperma lalu sekumpal darah akhirnya lahir kecil lalu dibiarkan hidup sehingga dewasa dan ada yang dibiarkan hidup sehingga menjadi tua dan ada yang diwafatkan sebelum itu masih kecil mati nah jadi Allah yang menjadikan orang itu terus hidup kalau ada yang mati kecil Allah yang menjadikan orang itu mati masih kecil Meninggal dalam usia yang baru menginjak dewasa Dan ada yang dijadikan oleh Allah hidup terus sampai sampai tua belum mati Dan apakah yang dibiarkan hidup oleh Allah sampai tua itu tidak mati? Tidak, semua akan mati Yang dibiarkan hidup itu akan hidup sampai batas yang Allah tentukan Semua akan mati dibiarkan hidup oleh Allah sampai masa yang Allah tetapkan salah satu tujuannya la'allakum takilun supaya kalian faham dengan akal kalian kalian diberi akal supaya faham. oh Allah SWT lah yang menciptakan begini, yang mengatur begini, dan Allah memerintahkan begini, melarang begini, dan Allah memerintahkan hamba itu supaya tunduk kepada nah, supaya manusia itu faham kehidupan ini dan sesungguhnya semuanya yang mengadakan dan yang mengatur adalah Allah maka tunduklah hanya kepada Allah. Kalau orang itu usia sampai tua Lalu tidak menjadi Hamba yang tunduk pada Allah Itu betul-betul Tidak menggunakan akalnya dengan benar Kenapa? Karena kalau sudah usia tua Akal itu akan paham bahwa Hawa nafsu itu sudah banyak berkurang makan ah sudah nggak nafsu lain jenis ah sudah nggak nafsu ya. sudah gak nafsu harta buat apa banyak-banyak wong makan juga sudah enggak kemana-mana juga sudah enggak nah itu kalau orang menggunakan akalnya dengan dengan sehat akhirnya nggak jadi orang orang yang rakus bahkan kalau orang itu menggunakan akalnya dengan baik pasti akan mengakhiri atau meng, me, e, menghabiskan usia-usia tuanya itu untuk kebaikan. Kenapa? Kebaikanlah yang menenangkan dan yang menenteramkan. Iya. Kalau orang itu sudah tua, hartanya banyak, ngurusin harta saja tambah capek. Padahal makan juga sudah ganas. Tapi kalau menggunakan akalnya, lah iya untuk apa harta sebentar lagi juga mati. Wah, kalau itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Akhirnya nggak ngurusin harta, waktunya digunakan aja untuk ibadah. Nah, itu itu hikmah yang sangat tinggi yang juga perlu kita pahami. Karena itu kalau ada orang yang sudah tua terus menghabiskan waktunya di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah beribadah maka beruntunglah dan Allah akan memberikan ketenangan sejak di dunia ini. Tapi kalau orang itu sudah tua dan kalau di negara zaman sekarang itu kalau orang itu bekerja di tempat yang formal pensiun itu menunjukkan bahwa dia sudah tua. Kenapa? Karena umumnya masyarakat bahkan perusahaan yang punya personalia itu menilai dia sudah tua, sudah pensiun. Nah, kan itu. Nah, mestinya mestinya paham bahwa eh, sudah tua mau apa kalau sudah tua kalau tidak untuk mendapat ketenangan dan ketentraman nah, dan tidak ada ketenangan dan ketentraman kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah kalau ada orang tua terus tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan mendapatkan ketenangan, dia sendiri nanti yang akan sering tidak enaknya dan sering mengeluh tambah tua tambah mengeluh tambah tua tambah tidak enak nah itu orang yang sudah tua kalau tidak percaya lihat aja orang-orang yang sudah tua tapi tidak ngerti masjid tidak ngerti Quran tidak ngerti taklim pikirannya ini. ini. main bingung itu saja gitu. Main itu ya ya jalan-jalan cari kesenangan sudah selesai bingung lagi itu saja. Kenapa? Karena kalau tidak beribadah itu tidak ada yang diharap. Nah, berharap apa? Nunggu ajal tiba teman-teman sudah habis semuanya. Nah jadi itu. Tapi kalau orang itu baca Quran, faham setiap huruf akan mendapatkan pahala ya Allah jadikan bacaan ini amal baik yang nanti sebagai bekal untuk di akhirat sholat gitu mengagungkan Allah memuji Allah berdoa kepada Allah nah itu orang tua saja apalagi diberi kemudahan pandai melihat peluang kerja itu mengira bahwa kesenangan itu adalah hawa nafsu masih wajar kenapa ya karena darahnya masih darah muda meskipun itu sendiri juga diancam gitu. sadarlah bahwa kesenangan dunia hanya sebentar Nah tapi wajar kenapa? Karena masih muda, wah semangat gitu. Setelah itu makan-makan makannya banyak yang enak puas. Jadi, tapi kalau sudah tua makan sudah tidak nafsu. Tidur tempat kaya apapun tidak bisa tidur lama kalau sudah tua. Setengah jam juga bangun lagi, satu jam bangun lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena itu harapan itu yang membahagiakan. Kalau masih muda, harapan banyak banyak, harapan jabatannya tambah naik. Ya, harapan jabatannya tambah naik, harapan macam-macam terhadap dia masih muda. Ya kalau sudah tua, untuk apa banyak. Nggak dipakai sebentar lagi juga lagi. Jabatannya naik, uang jabatannya sudah dipecat loh, sudah pensiun loh negeri itu. Nah itu sudah tua. Nah itu. Nah karena itu hendaknya saja Lah kalau sudah tua bagaimana? pilihan di rompika wastaghfir. Sucikan Tuhanmu. Bagaimana? Banyak-banyaklah baca subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah. ilaha Bihamdi rabbika pujilah Tuhanmu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah Ini umur 70 tahun Ya, Rasulullah saja umurnya hanya 63 Bersyukur kepada Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ini. Alhamdulillah Kenapa? Sudah tua dekat dengan masjid Alhamdulillah sudah tua malah sering baca Quran Kalau nggak sampai tua lah nggak banyak baca Quran Dulu masih muda lupa baca Quran Nah jadi Alhamdulillah Dan banyak-banyak beristighfar Kenapa? Karena selama hidupnya manusia itu banyak kesalahan dan kekurangan Fasab bin bihamdi rabbika wastafir hmm banyak-banyak bertasbih bertahmid dan beristighfar Rasulullah SAW mendapatkan ayat gitu. apabila sudah terjadi fatku Mekah orang akan berbondong-bondong masuk Islam maka ajalmu sudah dekat kalau terjadi Fatku Mekah Mekah dibebaskan dari kesyirikan menjadi negeri Islam manusia akan berbondong-bondong masuk Islam kalau sudah kayak gitu, ajalmu sudah dekat. Kalau gitu, karena ajalmu sudah dekat, sebentar lagi mau mati, Fasabdi bihamdi rohika Fasabdi Nah, sekarang bahasanya lain sebagai nasihat apa? Bapak kalau sudah tua, ajalmu sudah dekat. okay. Ya meskipun masih muda bisa jadi adanya dekat Ya tapi kalau masih muda bisa jadi Adanya sudah dekat Tapi bisa jadi masih lama Tapi kalau sudah tua apa Sudah tua ajal sudah dekat Fasabih bihamdi rabbika Wastagfir inna kana tawwaba Banyak-banyaklah bertasbih, bertahmid, beristighfar Subhanallah سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر له banyak-banyak yaitu supaya dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala.